wa rahimakumullah Pertama-tama kita ingatkan pada diri kita dan ikhwah seluruhnya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karena karunia Allah Subhanahu wa taala fadilah hidayah dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa ngaji sehingga kita bisa belajar kalau tidak karena takdir Allah kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita bisa ngaji. Tidak akan kita bisa beribadah. Laulallah mahtadaina wala salaina wala tasadaqna. Andikan tidak karena Allah maka kita itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau tidak karena Allah, kita tidak mampu untuk sholat, kita tidak mampu untuk sodakoh. Sehingga semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak manusia yang tubuhnya gede, kekar, dan kuat, akan tetapi karena nggak mendapatkan pertolongan Allah yang ngangkat satu kintal mungkin kuat tapi karena nggak mendapatkan pertolongan Allah azza wajal dia tidak mampu untuk mengangkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinga sehari lima kali tidak mampu pada satu kental dia kuat tapi untuk mengangkat tangannya sendiri sejajar dengan daun telinga sehari lima kali itu tidak kuat kenapa karena nggak mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa taala sehingga Allah subhanahu wa taala menyebutkan iya karena wa iya karena nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan maknanya kita itu tidak akan bisa ibadah kita tidak akan mampu untuk beramal kalau kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum Sehingga Ikhwan fiddin Hafizakumullahu jami'an Semestinya untuk kita Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Kok kita dimudahkan untuk hadir di majlis ilmu Dientengkan untuk sholat jamaah ini semestinya perkara yang sangat amat kita bersyukur kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullun muyassarun lima huliko lahu. Masing-masing manusia akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kalau ia diciptakan sebagai seorang calon penghuni jannahnya, maka muyassarun akan dimudahkan untuk ia menjalani jalan-jalan ke sana. Enteng untuk dia sholat jamaah, sangat amat ringan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat gampang untuk berbuat baik kepada sanak saudara, tetangga, dan seterusnya. Itu pertanda bahwa Allah mengendaki orang tersebut kebaikan. Barakallahu fikum. Ikhwana fiddin, hafizakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita cuma sebatas apa itu ya bareng-bareng mengingat bareng-bareng mengkaji murojaah kembali apa yang sudah kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita dari guru-guru kita ya mungkin di tempat ini banyak dari saudara-saudara kita yang ngajinya sudah lama belajarnya sudah lama sudah hafal kitab ini, sudah hafal kitab itu dan seterusnya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita cuma sebatas eh, bareng-bareng e, murojaah sebagai bentuk pengamalan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an wa tawasau bil haqqi watawa saubis sabri saling wasiat mewasiatkan ling tineling dalam perkara yang hak demikian pula sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan ad-dinun nasihah agama itu adalah nasihat maknanya agama seseorang tidak akan tegak agama seseorang tidak akan lurus benar kalau tidak ditegakkan padanya saling nasihat menasehati kalau tidak ditegakkan padanya saling ingat mengingatkan maka pada kesempatan kali ini kita cuma sebatas mengingat-ingat kembali semoga dengan mengingat dan mengingat dari sabda-sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula ayat-ayat Allah menjadikan kita kokoh di atas manhaj ini. Menjadikan kita tentram, tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah apa yang kita lakukan ini namanya majlis zikir. Tahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati ini menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah hati ini menjadi tentram barakallahu fikum adapun apa yang akan kita bareng-bareng murojaah saling ingat mengingatkan pada kesempatan kali ini sebagaimana yang diminta oleh teman-teman kita di sini bab tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bab berbakti kepada kedua orang tua. Yang mana bab ini itu pas untuk semua kalangan. Bab berbakti kepada kedua orang tua itu cocok pas untuk semua kalangan. Baik yang berumur lima tahun ataupun lima puluh tahun ataupun seratus tahun itu pas dengan bab ini. Kenapa? Karena siapapun dia kecuali kalau dia itu masih namanya manusia itu mesti punya orang tua. Jadi jangan dibayangkan bab berbakti kepada kedua orang tua. Wah, oh, itu pasti gua anakku. Wah, ini pasti gue putuku tidak. Simbah-simbah juga, dia kan juga punya bapak. Simbah kita juga punya ibu. Sehingga simbah-simbah itu juga semestinya tahu berilmu tentang masalah ini. Jangan sedikit-sedikit dilempar ke lule, kowe kon berbakti karo aku. Lule, kowe kon bakti ruang tuamu. Kok tidak? Oh iya ya itu pas untuk saya. Saya juga punya orang tua, saya juga punya ibu, saya juga punya bapak. Semestinya demikian. Jadi tidak ada di antara kita kecuali duwe bapak. Tidak ada di antara kita kecuali punya ibu dan bapak. Tidak ada antara, di antara kita yang lahir dari batu. Gitu. Sehingga semuanya harus ngerti Bagaimana cara orang itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Barakallahu fikum. Ikhwan Fitin, akhwati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di mana dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua itu adalah perkara yang sangat amat erat hubungannya dengan manhaj kita ini. Jadi jangan sampai seorang bayangke, wah itu nggak belajar manhaj, itu bukan kajian manhaj, sehingga terkadang orang males untuk datang. Wah, ngaji kok bape berbakti kepada kedua orang tua bukan bab yang bagaimana mensikapi hisbiah bagaimana mensikapi sururiah tidak semestinya seorang muslim itu demikian yang namanya birul walidain itu sangat amat erat hubungannya dengan manhaj sampai-sampai dalam kitab akidah wasitiyah yang tadi kita baca itu juga disebutkan di sana ada tentang bab birul walidain bab yang membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua jadi jangan dianggap kalau bakti kepada kedua orang tua itu bukan perkara manhaj sehingga cukup seseorang itu mentauhidkan Allah tidak usah ngurusi orang tuanya itu salah konsekuensi dari orang yang tauhidnya benar, konsekuensi dari orang yang tauhidnya di atas tauhid Nabi dan Rasulnya, eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbingnya, ya dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ikhwan Fidin, Hafizahumullah, insyaAllah pada kesempatan kali ini akan kita baca beberapa hadis yang ada keterkaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua yang disebutkan oleh eh, Imamul Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Adabul Mufrad Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Bab qawlihi ta'ala wa wassaynal insan biwalidayhi ihsan husna Bab firman Allah Subhanahu wa taala dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya di mana yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua dalam syariat itu tidak memberikan batasan ataupun pengertian ataupun definisi Definisi berbakti kepada kedua orang tua itu begini dan begitu. Tidak disebutkan. Sehingga pada intinya yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah semua perkara yang menjadikan senangnya kedua orang tua kita yang menjadikan gembiranya kedua orang tua kita selama itu bukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya di semua perkara baik itu perbuatan ataupun ucapan selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun As-Sunnah sehingga relat apa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu luas maknanya. Ada yang berbakti kepada kedua orang tua itu dengan bentuk seminggu pisan, ziarah, gowo Ada yang berbakti kepada kedua orang tua itu bentuknya ini yang maksud kalau jauh ya. Bentuknya mungkin SMS, bentuknya mungkin telepon, bentuknya mungkin ada yang mijeti, ada yang bentuknya mungkin apa membawakan makanan yang paling disukainya dan berbagai macam bentuk. Yang jelas yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah isalul khair di qadri ma tasdadi wa kapusyar tersampaikannya kebaikan biqadri ma tastati sesuai dengan kemampuan dan juga e, menahan dari kejelekan. Jadi bagaimana tersampaikannya kebaikan kepada kedua orang tua? Apakah dengan cara tadi menggunakan harta ataukah dengan cara kita membantunya ataukah dengan cara membikin kedua orang tua kita bahagia bisa jadi bikin kedua orang tua bahagia itu dengan apa yang kita lakukan apa yang kita perbuat apa yang kita ucapkan mintola kotil wajh apakah itu bentuknya menampakkan wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan keduanya wa husnul wal fi'al Ataukah bentuknya itu memperbagus ucapan? Ataukah bentuknya dengan e, membaguskan gerakan kita, perbuatan kita? Yang intinya segala perkara yang menjadikan orang tua kita itu gembira dan senang dan tidak bertentangan dengan syariat. Itu. Jadi semestinya untuk masing-masing kita berbeda-beda bentuk berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Kala <coughs> Imam Al-Bukhari rahimahullah taala An Abi Amr As-Syaibani qal haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma'a biyadihi ila dari al qal sa'altu nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu qala thumma birrul walidain qultu thumma ayya qala thumma al-jihad fi sabilillah Qal haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Dari Abu Amr Syaibani dia berkata telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Kemudian beliau menunjuk kepada rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, yakni Abdullah. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul amal ahabu ilallah amalan apa yang paling dicintai Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salatu ala waktiha Salat tepat pada waktunya yang disyariatkan. Kemudian aku bertanya lagi, Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, thumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Lalu aku bertanya lagi, setelah itu apa ya Rasulullah? Baru kemudian Nabi mengatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepadaku perkara-perkara tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andikan aku minta tambahan, niscaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambahnya. Di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang apa itu yang namanya Birul eh, birrul walidain meletakkan pada urutan yang kedua setelah seseorang itu menegakkan sholat amalan yang terbaik yang pertama kali ranking pertama adalah sholat kemudian yang setelahnya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya di mana dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana dalam ayatnya di wawasainal insana biwalidayhi husna dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat ini turun berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang ada di Sahih Muslim di ketika itu ketika turun ayat tentang berbakti kepada kedua orang tua ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas beliau bersumpah tidak akan berbicara selama-lamanya. demikian pula tidak akan minum, tidak akan makan sampai saat bin Abi Waqqas kembali kepada agama kufurnya, tidak mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saat bin Abi Waqqas ketika itu adalah seorang anak yang dikenal sangat berbakti kepada ibunya. Sehingga ketika itu saat bin Abi Waqqas sempat bingung. Ibunya bersumpah demikian. Maka ketika itu ibunya berdalil tentang keharusan saat bin Abi Waqqas keluar dari agama Muhammad. Karena ini perintah ibumu Sementara Al-Quran mengatakan engkau harus berbakti kepada ibumu. Sehingga ketika itu setelah hari pertama saat bin Abi Waqqas kuat. Tidak digubris ibunya. Kemudian demikian pula hari kedua. Tidak digubris ibunya. Pada hari yang ketiganya ibunya pingsan karena nggak makan, nggak minum, sampai saat bin Abi Waqqas mau murtad lagi. Maka salah seorang saudaranya saat bin Abi Waqqas yang bernama Umarah beliau berdoa kejelekan kepada saat karena telah membuat ibunya menderita bahkan sampai pingsan maka kemudian dengan keadaan yang demikian ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-15 Wa in jahadaka ala an bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa huma bid dunya ma'rufa dan jika keduanya bersungguh-sungguh untuk menyuruh engkau menyekutukan aku berbuat syirik kepadaku maka jangan engkau turuti kemauan mereka berdua tadi akan tapi ingat wasahib huma di dunia ma'rufa tetaplah engkau bergaul dengan keduanya dengan baik tetaplah engkau berbakti kepada kedua orang tuamu sekalipun keduanya adalah kafir ini sehingga semenjak turun ayat ini sebagaimana datang dari ayat yang lain Sa'ad bin Abi Waqqas ganti ketika itu yang berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, jika engkau memiliki seratus nyawa, kemudian hilang satu demi satu, maka aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka dengan sebab itu akhirnya ibunya saat di Nabi Waqqas justru malah mau minum, mau makan dan seterusnya. Kenapa? Karena memang ternyata anaknya sudah tidak mau lagi untuk kembali ke agamanya orang-orang musyrik. Jadi diambil dari asbab nuzul ayat ini bahwa yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu bentuknya umum, maknanya luas, selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Ketika itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga semestinya untuk dari ayat ini kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan, merealisasikan bakti kita kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dalam ayat ini orang tua musyrik saja, orang tua kafir saja kita masih tetap diperintah diperintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Kita masih tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Selama keduanya tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula dari hadis tadi ada pelajaran penting tentang fihi tanafusus sahabah alal khair wa musabaqatu ilal bir dalam hadis ini terdapat tanafus yakni berlomba-lombanya para sahabat dalam kebaikan Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Artinya dia pengen melakukan sesuatu yang paling berkualitas. Dia menginginkan untuk melakukan sesuatu yang paling banyak ganjarannya. Kemudian Nabi menjawab sebagaimana dalam hadis-hadis ini. Kemudian faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini fihi fadlun fadlu ta'dhimil walidain dalam hadis ini terdapat padanya keutamaan eh, pengagungan terhadap kedua orang tua bagaimana kedudukan kedua orang tua itu nomor dua setelah kedudukannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kita baca hadis yang setelahnya An Abdullah ibni Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhumah Beliau berkata, Ridho Rabbi fi ridho walidi wa sakhotu Rabbi fi sakhotil walidi. Keridhaan Rabb, keridhaan Allah Subhanahu wa taala di bawah keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua orang tua ini adalah asar Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Akan tapi di sana ada hadis yang marfu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala. Di mana dalam hadis ini Keridoan Allah itu di bawah keridoan kedua orang tua. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Karena memang Allah yang memerintahkan kita mentoati kedua orang tua kita. Sehingga di ketika kita toat kepada kedua orang tua, berarti maknanya kita telah toat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga sebaliknya pula barang siapa yang mendurhakai kedua orang tua sementara yang memerintahkan untuk mentaati adalah Allah sehingga ketika ia mendurhakai kedua orang tua, ya berarti dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dimana tentunya hadis ini sangat amat erat hubungannya dengan ayat tadi. Selama orang tua tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu mereka memerintahkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kan tapi yang perlu diingat pula bahwa tidak mentaati kepada keduanya karena mereka memerintahkan berbuat maksiat itu juga semestinya eh, diupayakan sebaik mungkin agar orang tua kita tidak merasa tersakiti. Karena memang yang namanya orang tua sekalipun mereka itu tua, tapi mungkin dari sisi keilmuan mereka tidak semangat belajarnya seperti anak-anaknya. Saya nggak tahu kalau itu kemaksiatan nggak paham kalau itu bentuk kedurhakaan kepada Allah sehingga pandai pandilah seorang anak di ketika membantah keinginan kedua orang tua yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Sehingga diambil dari hadis ini wujubu birrul walidain wa oh, wal ihsan ilaihima. Wajib untuk kita itu berbakti kepada kedua orang tua dan juga mentaati keduanya dan juga berbuat ihsan berbuat baik kepada keduanya ini hukumnya wajib bukan cuma sebatas sunnah jadi seorang anak berbakti, berbuat baik, mentaati kedua orang tua itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena digantungkan, dikaitkan dengan kemurkaan Allah. Dikaitkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari hadis ini pula "Idzamu sawabi birril walidain besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Di mana dalam hadis ini berbakti kepada kedua orang tua itu seperti berbakti kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tua itu seperti berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pahalanya amat sangat besar. Di mana berbakti kepada kedua orang tua itu yang membuat yang menjadikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala diambil dari hadis ini pula tahrimul uququl walidain haramnya durhaka kepada kedua orang tua haram hukumnya durhaka kepada kedua orang tua karena itu yang akan menjadikan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diambil dari hadis ini pula bahwa inna uquqal walidain minal kabair durhaka kepada kedua orang tua dipetik dari hadis ini itu termasuk dosa besar termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa dosa besar? Karena durhaka kepada kedua orang tua itu yang mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis ini ada kaidah al jaza min jinsil amal Balasan itu bergantung dengan amalannya. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka balasannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, balasannya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari hadis ini pula anna syariah al-islamiyah akbaru murabbin bahwa syariat islamiyah itu adalah uh, murabbi yang paling tinggi pendidik yang paling bernilai tinggi maknanya bahwa pendidikan itu dikaitkan dengan sesuatu yang paling agung Barang siapa yang mau berbakti kepada kedua orang tua, maka berarti dia telah berbakti kepada Allah. Barang siapa durhaka kepada kedua orang tua, berarti dia telah durhaka kepada Allah. Jadi, tidak cuma sebatas kalau kamu mau belajar nanti dapat roti sekian plastik misalnya kalau kamu mau ngaji nanti dapat e, hadiah ini dan itu. Tapi dalam hadis ini, barang siapa melakukan ini, maka hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setinggi-tinggi eh, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang bernilai tinggi, tidak pendidikan rendahan. Langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dikit-dikit dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengajaran yang bernilai tinggi yang semestinya seorang muslim itu bangga dengan pendidikan model Islam yang semestinya seorang muslim itu bangga ketika menyekolahkan anak-anaknya dengan model pendidikan Islam. Barakallahu fikum. Kemudian kita baca hadis yang selahnya Bab tentang berbakti kepada ibu. An Bahs ibn Hakim an abihi an jaddih Kultu ya Rasulullah man abarru Qala ummuk qultu man abarru qala ummuk qultu man abarru qala ummuk qultu man abarru qala abaka thummal akrab fal akrab dari Bas bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya ia berkata wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Nabi masih menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Nabi masih menjawab, ibumu. Baru yang keempatnya, Nabi mengatakan, bapakmu kemudian orang yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Diambil dari hadis ini bahwa berbuat baik kepada para ibu itu lebih dikedepankan dibanding kepada para bapaknya. Dimana sebab kenapa kok syariat lebih mendahulukan berbakti kepada ibu? Karena kasratu ta'idiha alaih karena seorang ibu itu lebih capek dibanding seorang bapak. Seorang ibu lebih penyayang dibanding seorang bapak seorang ibu lebih banyak membantu terhadap anak-anaknya dibanding seorang bapak. Gimana? Yang pertama dalam masalah apa itu ketika anak dalam kandungan ibunya. Yang kedua, ketika anak baru saja pas melahirkan itu antara hidup dan mati seorang ibu ketika melahirkan kita. Yang ketiga, ketika menyusui. Tiga perkara ini tidak ada pada bapak. Ada bapak yang bisa hamil? Kan tidak ada. Ada bapak yang menyusui? Kan tidak ada. Ada bapak yang mau mengandung? Kan tidak ada. Sehingga dikarenakan tiga perkara ini baktinya seorang anak terhadap ibu itu lebih dikedepankan tiga kali dibanding bakti seorang anak kepada ibunya. Sebagaimana hal ini juga Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wa wassaynal بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ hamalathu ummuhu عَلَى wa fi amain dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya hamalathu ummuhu yang ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin kelemahan di atas kelemahan wa fi amain dan menyapihnya ketika sudah berumur dua tahun. Dua hal ini tidak ada pada para bapak. <coughs> Sehingga syariat apa e, mengedepankan bakti seorang anak kepada ibu. Dan juga perkara yang lain lagi, kenapa? Syariat mengedep, lebih mengedepankan bakti seorang anak kepada ibu dibanding kepada bapak. Karena kebanyakan kedurhakaan itu terjadi kepada para para ibu. Banyaknya kedurhakaan seorang anak kepada ibu dibanding seorang anak kepada bapak. Dan juga yang namanya seorang ibu itu lebih lemah kondisinya, keadaannya dibanding keadaan seorang bapak. Ini. Kalau anak sudah benar-benar gede misalnya, maka seorang ibu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika anaknya benar-benar marah, tapi seorang bapak dia masih kuasa untuk nendangi, ya masih kuasa untuk ngamplengian begitu. Tapi seorang ibu tidak kuasa itu semua. Sehingga dari sisi-sisi inilah syariat lebih mengutamakan seorang anak itu berbakti kepada ibunya lebih dibanding berbaktinya kepada e, bapaknya. Barakallahu fikum. Kemudian fal akrab fal akrab artinya orang yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Kita baca hadis yang setelahnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan Ra'abat kihani dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Lalu laki-laki tadi berkata, "Aku melamar seorang wanita." Kemudian wanita tadi tidak mau untuk nikah dengan aku lalu dilamarlah oleh orang lain. Faahabat antang kihau dan ia menerima lamaran orang lain tersebut. Faghirtu 'alaiha faqataltuha fahalli min taubatin sehingga aku cemburu yang amat sangat sampai pada tingkatan kemudian aku membunuhnya Halimin taubatin, apakah ada taubat untukku? Apakah aku diterima ketika bertobat? Lalu Ibnu Abbas berkata ketika itu, Ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Qal tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta hal demikian bertobatlah engkau kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Qala Ata ibni Yasar Fadhahabtu fasa'altu ibn Abbas Lima sa'alta An hayati ummihi Faqala inni la aqlamu amalan Aqrabu ilallahi azza wa jal Min birril walidati Kemudian Atta Ibn Yasar bertanya, berkata, aku kemudian pergi menghadap ibnu Abbas dan bertanya, kenapa engkau bertanya kepada laki-laki tadi tentang kehidupan ibunya? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, sungguh aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dibanding berbakti kepada seorang ibu. Sungguh aku tidak mengetahui satu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dibanding berbakti kepada ibu. Sehingga diambil dari hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya betapa amat sangat besar, betapa amat sangat agungnya kedudukan seorang ibu di hadapan putra maupun putrinya. Barakallahu fikum. Ikhwan bidin kaum muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sehingga diambil dari hadis ini bahwa seseorang e, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika ia telanjur berbuat dosa dan kemaksiatan tidak diperkenankan untuk ia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk uh, bitaqwallah mastata perintahkan untuk ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya wal iksar minal hasanat dan memperbanyak kebaikan dan kebaikan wa taqarrub minallahi azza wa jal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala innal hasanat yudhibnas sayyiat sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yang akan menghapuskan dosa-dosa atau kejelekan-kejelekan. Sebab dari turunnya ayat ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ketika itu ada seorang perempuan penjajah kurma yang jualan kurma dari rumah yang satu ke rumah yang lain kemudian eh, perempuan ini menawarkan kurmanya kepada seorang laki-laki lalu kemudian laki-laki tadi berkata oh di rumah di dalam ada kurma yang lebih bagus lagi kemudian wanita ini masuk nah setelah di dalam kemudian laki-laki ini menciumnya lalu dia bingung bagaimana cara bertobat sehingga laki-laki tadi menghadap uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang terjadi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innal hasanat yudhibnas sayyiat Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan kejelekan mana kemudian laki-laki tadi mengatakan e, ya Rasulullah apakah ayat ini berkenaan untuk saya saja atau untuk semuanya kemudian Nabi mengatakan li jami ummati kullihi untuk semua umatku sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya seseorang tidak diperbolehkan untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis yang selahnya. Bab lainil kalam liwalidayhi Sebab berlemah lembut dalam berbicara terhadap kedua orang tuanya. Antai Antai Salah Ibni Mayyas Qal kuntu ma'an النجدات Fa'asabtu ذنوبا La araha illa minal kabair. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Qala mahi Kultu kada wa kada Qal laisat hadhihi minal kabair. Dari Qaisar bin Mayyas, beliau berkata, "Dulu saya bareng dengan An-Najdat. Najdat itu salah satu kelompok dari kelompok orang-orang Khawarij yang berpandangan pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Fasabtu dzunuban, kemudian aku melakukan satu perbuatan dosa la araha illa minal kabair. Saya berpandangan kecuali itu termasuk saya tidak berpandang kecuali itu termasuk dosa besar. Karena saking biasanya bergaul dengan orang-orang khawarij yang menganggap dosa besar itu sangat membahayakan akhirnya dosa yang kecil pun dia anggap itu dosa besar kartu dari libni Umar kemudian aku menyebutkan dosaku tersebut kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma lalu Ibnu Umar mengatakan laisat hadhihi minal kabair ini tidak termasuk dosa besar. Hunna on dosa besar itu ada sembilan. Kemudian beliau menjawab um, menyebutkan yang pertama adalah isroku billah wa qatlun nasama wa firar minaz zahf wa qazful muhsanat wa aklu riba wa aklu malil yatim wa ilhadud bil masjid walladhi yastaskhir wa bukaul walidain minal uquq dosa besar itu sembilan yang pertama menyekutukan Allah yang kedua membunuh jiwa yang ketiga lari dari medan tempur yang keempat adalah menuduh wanita baik-baik berzina yang kelima makan riba yang keenam, makan harta anak yatim. Yang ketujuh, melakukan perbuatan dosa di masjid. Yang kedelapan adalah tidak membayar gaji pegawainya. Yang kesembilan, durhaka kepada kedua orang tuanya. Qalali ibn Umar, atafraku minan nar wa tuhibu an tadkhul al jannah qultu i wallahi qala ahayyun walidak qultu indi ummi qala fa wallahi law alanta lahal kalam wa at'amtaha at'am la al jannata majtunibatal kabair Kemudian Ibnu Umar berkata kepadaku Apakah engkau menginginkan untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga? Kemudian salah menjawab, "I wallahi, demi Allah, saya suka." Kemudian Ibnu Umar bertanya kembali, "Apakah ibumu, apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Lalu dia menjawab, Indi ummi saya masih punya ibu. Lalu Ibnu Umar berkata, demi Allah, andekan engkau berlemah lembut kepada ibumu, engkau memberi makannya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ini adalah asar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang mana di akhir daripada hadis Ibnu di akhir daripada asar ini Ibnu Umar mengatakan demi Allah andikan engkau itu mau berlemah lembu terhadap kedua orang tuamu engkau memberi makan kepadanya niscaya engkau akan masuk surga sehingga hadis ini juga sebagai dalil betapa amat sangat besarnya kedudukan orang tua di hadapan anak-anaknya. Di mana betapa banyaknya anak-anak karena kan mungkin pengaruh TV, apalagi internet sehingga dengan orang tuanya sama sekali tidak ada adab. Suaranya keras di hadapan orang tua. Yang lebih parah lagi, bantah orang tuanya ini banyak anak-anak model demikian sangat kurang beradab di hadapan kedua orang tuanya sehingga ikhwan fiddin hafizakumullah bagaimana seharusnya seorang muslim berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena dikatakan bahwa yang namanya berbuat baik kepada kedua orang tua itu ternyata perkara yang apa ya run temurun orang bilang run temurun orang Jawa maknanya kalau kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita maka insya Allah anak-anak kita itu juga akan berbuat baik kepada kita. Tapi wal billah kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua maka naudzubillah dengan anak-anak yang akan kita lahirkan ini juga akan mengikuti kelakuan dari bapaknya. Ini perkara yang memang Wake banyak terjadi maka ketika ada di antara anak kita yang kok tidak baik ini tingkah lakunya kok mursal banget sih senengin bantahan seneng ngeyelan maka yang perlu pertama kali kita introspeksi diri kita sendiri oh ini memang salahku oh ini memang dosaku ini akibat dari perbuatanku mestinya demikian. Jangan terus yang disalahkan anaknya. Wis di pondok, ke wis di sekolah, ke ya wis dibayari, wis dituruti, wis kurang apa aku sebagai orang tua. Terkadang demikian. Tapi dia tidak menge, apa ngoco bagaimana dirinya dulu. Maka semestinya ketika memang sudah terlanjur ya banyak-banyak berdoa mohon kepada Allah. Ketika memang itu sudah terjadi, ia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung mereka masih uh, membutuhkan kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di mana yang namanya orang tua namanya orang tua itu tambah semakin tua berarti tambah semakin lebar ladang kita untuk bercocok tanam padanya. Berbeda ketika orang tua masih sehat, bergas, waras. Itu kelihatannya diambilkan nasi, itu ya tidak seberapa. Tapi begitu orang tua sudah sakit-sakitan, di kamar tidurnya terus, maka di situ sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Kita ambilkan nasi, kita ambilkan minum, kita antar dia ke WC dan seterusnya. Sehingga tambah semakin apa itu tua, tambah semakin tidak mampu apa-apa. Berarti itu tambah semakin lebar ladang kita untuk beramal. Jangan dianggap, uh, oh, tambah semakin jengkel ke wong tuaku, tambah semakin ngerepot ke aku." Semestinya kan sebaliknya, alhamdulillah kok Allah memberikan kesempatan pada saya untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, tidak usah jauh-jauh. Semestinya kan demikian. Alhamdulillah orang tua sangat membutuhkan kehadiran saya iso bales budi dulu saya diceboi sekarang orang tua tidak bisa apa-apa tak bales dulu saya disuapi sekarang orang tua sudah nggak mampu untuk berbuat apa-apa tak bales semestinya demikian sebagai perwujudan bakti kita kepada kedua orang tua kita di mana yang namanya eh, balas budi terhadap kedua orang tua itu perkara yang sangat amat tidak mungkin, sulit. Kecuali ketika dijumpai orang tuanya menjadi budak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, la yajzi waladun walidahu illa ayyajidahu mamlukan wa yastariyahu fayu'tiqahu seorang anak tidak akan mampu membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya kecuali jika anak tadi menjumpai orang tuanya menjadi budak menjadi hamba sahaya kemudian dia beli terus dimerdekakan itu baru seorang anak ini dikatakan telah membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuanya. Adapun cuma sebatas mungkin bikinkan rumah, mungkin cuma sebatas nyucikan baju-bajunya itu belum seberapa. Kata uh, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika itu ada seorang laki-laki dari Yaman dia tawaf ke Kak, di Ka'bah sambil gendong ibunya. Dia tawaf tujuh kali sambil gendong ibunya. Kemudian setelah selesai dari dia tawaf, dia mendekati Ibnu Umar dan berkata, Aturoni jazaituha Apakah engkau berpandangan wahai Ibnu Umar bahwasanya aku seorang anak yang telah membalas kebaikan kedua orang tuaku. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "La wala bi zafratin wahidatin." Tidak, sekalipun cuma sekali ketika ibumu menahan nafas mengeluarkan kamu, tidak bisa dibandingkan dengan itu. Yang mana ketika seorang ibu melahirkan dia harus tahan nafas berkali-kali, dia harus ngeden berkali-kali. Maka apa yang kau lakukan itu tidak tidak bisa diimpaskan sekalipun sekali ngeden ketika mengeluarkan kamu. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sehingga ikhwanu fiddin wa akhwati fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala semestinya kita berupaya dan berusaha bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita dengan apa yang kita miliki dari harta kita, dari tenaga kita, dari apa yang ada pada kita, kita pergunakan semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada mereka. Barangkali berbagai macam problema yang kita hadapi problema antara dirinya dengan istrinya, problema antara dirinya dengan anaknya, problema antara dirinya dengan tetangganya, problema antara dirinya dengan sahabatnya. Itu salah satu akibatnya adalah kurangnya kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kurangnya kita dalam berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena memang yang namanya dosa itu yang akan mendatangkan bala perbuatan dosa itu yang akan mendatangkan bala mengakibatkan bala yang mana yang namanya perbuatan dosa terlebih khusus kepada kedua orang tua itu terkadang disegerakan di dunia ini sebelum di akhirat kelak dosa Akibat dari durhaka kepada kedua orang tua itu terkadang di Allah Ta'ala segerakan di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Maka ikhwan fidin, hafidhukumullah semestinya untuk kita banyak-banyak mengintrospeksi diri. Dari Abdullah bin Amr beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uhu 'alal hijrah wa taraka abawai yabkiyan faqala irji' ilaihima wa abhikhuma kama abkaitahuma datang seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaiat untuk hijrah dalam keadaan ia meninggalkan kedua orang tuanya menangis lalu Nabi berkata Kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu. Bikin kedua orang tuamu tertawa. Sebagaimana engkau telah membikin kedua orang tuamu menangis. Ini hijrah. Amalan yang amat sangat agung ketika itu. Akan tapi kalau sampai membikin kedua orang tuanya sedih, apalagi menangis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meridhoinya. Ayo, pulang, pulang ke rumahmu. Bikin orang tuamu ridho. Karena engkau telah membuat kedua orang tuamu menangis, maka bikin kedua orang tuamu tertawa. Ini yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jika ada seorang anak yang minta izin untuk berjihad ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad faqala ahayyun walidak qala na'am faqala fatihima fajahid telah datang seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin jihad menginginkan untuk pergi jihad yang mana kita tahu semua bagaimana keutamaan jihad di jalan Allah kemudian ketika itu Rasul mengatakan ahayun walida apakah kedua orang tua masih hidup lalu laki-laki tadi mengatakan menjawab iya Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fafihima fajahid, jihadilah kedua orang tuamu, berbaktilah semaksimal mungkin kepada kedua orang tuamu, sebagaimana engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sehingga betapa amat sangat besarnya berbakti kepada kedua orang tua sampai sejajar dengan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang menuntun ibunya, nyuapi uminya, mencucikan bajunya, memijitnya, itulah amalan-amalan yang sangat agung. Sampai-sampai Nabi memerintahkan untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya dibanding berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man adraka waliday indal kibar aw ahadahuma fadakhalan nar. Jika Nabi ditanya ada seseorang e, Nabi mengatakan rahima anfuh rahima anfuh celaka dan celaka dan celaka kemudian para sahabat bertanya ya Rasulullah man siapa yang kau maksud dengan celaka dan celaka tadi kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah lanjut usia tapi kok anak ini tadi masuk neraka artinya apa artinya ketika kedua orang tua itu sudah sepuh ketika kedua orang tua itu lanjut usia maka itu sebagai penyebab sebagai ladang untuk memasukkan dirinya ke surganya Allah akan tapi anak ini tidak menggunakan kesempatan tersebut anak ini tidak menggunakan kesempatan yang emas ini. Dia telantarkan kedua orang tuanya. Dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehingga dari sebab itu ia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang lain. Tiga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mau berkhutbah, naik tang, sedang naik mimbar, pada tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua amin. Kemudian yang setelahnya amin. Para sahabat pada bingung ada apa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok naik tangga amin, naik tangga lagi amin. Ada apa? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat yang mana ketika itu malaikat Jibril berdoa. Memohon kepada Allah malaikat Jibril, malaikat yang Allah tugasi menyampaikan wahyu, malaikat termulianya Allah berdoa memohon kepada Allah. Di antara salah satu doanya adalah barang siapa mendengar namamu Muhammad disebut kok tidak mengucapkan solawat pada nar maka apa e, dia bukan e, dia termasuk orang yang bakhil dia termasuk orang yang bakhil kemudian sahidnya yang di sini adalah barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah lanjut usia sepuh kok tidak menjadikan anak ini masuk surga maka dia orang yang celaka Nabi mengatakan amin. seorang anak mendapati kedua orang tuanya sudah lanjut usia, kok tidak menjadikan anak tadi masuk surga? Maka ini adalah anak yang celaka. Ini doanya malaikat Jibril. Malaikat yang berdoa, malaikat yang paling mulia, yang mengamini manusia yang paling utama saat dunia. Siapa itu orang celaka? Yaitu anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah lanjut usia kok tidak menjadikan ia masuk surga. Seharusnya itu kesempatan emas berbakti kepada kedua orang tua sebanyak-banyaknya, tapi perkara tersebut tidak digunakannya maka dia orang yang celaka dan celaka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ini beberapa hadis yang semoga dari hadis-hadis ini kita bisa mengamalkannya mempraktekannya karena yang penting dan pokok adalah bagaimana mengaplikasikan, mempraktekkan dari apa yang telah kita ketahui. Perkara semacam ini sudah berulang-ulang kita dengar, bahkan sudah dihafal. Tapi bukan itu tujuan dari ngaji. Bukan itu tujuan utama dari belajar tujuan utama dari ngaji dan belajar ini adalah mengamalkan dan mengamalkan. Dapat satu hadis, diamalkan, dipraktekan Maka itu jauh lebih utama daripada seorang numpuk dan numpuk ilmu dan tidak diamalkan. Ketika dapat sedikit, diamalkan, dipraktekan Tambah lagi, diamalkan dan dipraktekan Ini dirasa enteng. Seimbang perilaku. Berbeda ketika orang numpuk dan numpuk nggak pernah mau beramal, nggak pernah mau mempraktekkan. Akhirnya dirasa ilmu itu memberatkan dia. Dirasa ilmu itu membebani dia. Sehingga kecelakaan dan kecelakaan yang akan diterima ketika ilmu menjadi beban dan menjadi bebannya. Barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin apa yang kita sampaikan cukup sampai di sini. Barangkali ada kekeliruan dalam anak ngomong, kesalahan dalam anak berbicara, aku mingkum, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum